Wassalatu wassalamu ala Satu mubarak yang berbahagia kembali kita lanjutkan kajian eh, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari abu arbain Nawawiyah dan adalah eh, pertemuan dan pembahasan yang Kemudian hadis yang ke-41 dan 42 Hadis yang ke-41 adalah hadis dari Abu Muhammad eh, Abdillah bin Amr bin Al-As Sallallahu alaihi wa sallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda la yu'minu ahadukum salah satu kalian tidaklah betul-betul beriman hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan an yang mengatakan hadisun sahihun hadis sahih rawainahu di kitab al isnadin sahihin yang kami dapatkan riwayatnya dalam kitab al dengan sanad yang sahih Ya, kualitas hadis ini diperselisihkan. Kita lihat di sini pendapat Al Hafidh An Nawawi yang menilainya sebagai hadis yang sahih dan sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang baik hadis yang lemah, misal Ibnu Rajab Al-Hambali di syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah Jami'ul Ulum wal Hikam. Sahabat yang meriwayatkan di sini, Abdullah uh, Abdullah bin Amr bin Al-As eh, Beliau dan ayahnya Amr bin Al-As berhijrah ke Madinah sebelum penaklukan kota Mekah. Bahkan Abu Aslam kembali Abihi dan Abdullah ini malah masuk Islam lebih dulu daripada ayahnya. Dan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As adalah sahabat yang terkenal terus sungguh-sungguh dalam dalam beribadah sampai sampai ditegur oleh Nabi SAW karena kita karena intensitas ibadahnya yang Nabi nilai berlebihan dalam masalah baca Quran, dalam masalah sholat malam, demikian juga dalam masalah puasa. Dan sebenarnya Abdullah sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkannya. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah memang fokus untuk meriwayatkan dan menyebarkan hadis yang dia dapatkan. Sedangkan Abdullah ini ghalabat alih ibadah dia lebih dominan pada ibadah individual yang dia kerjakan sehingga eh, hadis yang dia riwayatkan tidak semuanya Abu Hurairah padahal aslinya hadis yang dia dapatkan dari Nabi itu lebih banyak daripada yang didapatkan oleh Abu Hurairah dia wafat tahun eh, 63 Hijriah Maka Nabi katakan salah satu kalian dalam beriman yaitu iman yang sempurna sampai kecenderungannya dan keinginannya mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Maka tema besar yang ada dalam hadis ini adalah wajibnya tunduk dan patuh kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kabarkan dalam hadis ini seorang itu tidak akan memiliki iman yang sempurna sampai keinginannya, kecenderungannya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini seorang mukmin yang sejati segala keinginannya bersih dari keinginan-keinginan yang melanggar syariat Allah. Dan di sini menunjukkan siapa yang keinginannya mengikuti Quran dan Sunnah, kecenderungannya dan minatnya adalah ketaatan apa yang diajar oleh Quran dan Sunnah dialah orang yang sempurna imannya tidak minat dengan hal-hal yang maksiat ya, minatnya adalah mencari petunjuk Nabi dan sibuk mengamalkannya itu yang minatnya itu interestnya itu perhatiannya maka jelas orang yang sempurna imannya maka hawa nafsunya mengikuti apa yang Nabi eh, apa yang Nabi ajarkan maka di sini menunjukkan bahasa mengikuti hawa nafsu itu akan membelokkan orang dari jalan petunjuk dan secara tidak langsung akan dalil iman bertambah dan berkurang dan iman yang bertambah dan iman yang sempurna yang keinginannya dan kecenderungannya adalah apa yang diajarkan. jika itulah yang sempurna berarti ada yang kurang sempurna berarti ada yang kurang kemudian hadis yang terakhir Arba'in Nawawiyah adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau Allah Ta'ala Allah berfirman pada hadis Qudsi Ya Ibn Adam Allah berfirman Wahai anak keturunan Adam tasnya engkau mata mata mata'utani wa tani selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku fak laka maka aku ampuni dosa-dosamu ala akan minka atas semua dosa yang berasal dari darimu akan aku ampuni walau kembali dan aku tidak peduli betapapun besar dosa tersebut. Jadi benar Adam bahai anak keturunan Adam labalakat buka anak samai seandainya dosa-dosamu itu anak-anak sama anak-anak sama mendung yang ada di langit maknanya sahab atau ma hawalan tapi sama apa yang nampak di atas yang biasa orang menyebutnya dengan langit. Maka seandainya dosa demikian banyak sampai memenuhi apa yang ada di atas kepala kita. Sumastaghfar tani kemudian kita memohon ampun kepadaku, hufartulaka maka akan aku ampuni walau ubali dan aku tidak peduli. Wahai anak keturunan Adam, inna kalau ataitani Bikolabil ardi fataya Seandainya engkau datang menghadapku Dengan sepenuh bumi Khataya dosa Tumma kita tidak tusku La tusku bisyaya dan kau berjumpa denganku dalam keadaan kau tidak ketukanku dengan sesuatu apapun la ataituka bi qurabiha bisa niscaya akan aku datang kepada bumi maghfiratan ampunan ini kata Nawawi Allah Tirmidzi dia telah Tirmidzi Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih eh, di sini dijelaskan mata autan selama engkau berdoa kepadaku yang dimaksud dengan doa di sini adalah engkau meminta kepada-Ku agar aku mengampunimu. Ya, doa yang dimaksudkan adalah doa memohon ampunan. Dan engkau berharap kepada-Ku yaitu engkau berharap ampunanku dan tidak putus asa. Alam akan amika alai alam akan amika min ma'asim. Semua maksiat yang berasal dari dirimu. Lambani tadi terjemahnya aku tidak peduli. Di sini dijelaskan maknanya la yaduruni wa la yanqusu fi mulki syai'a. Aku tidak peduli, aku akan ampuni karena hal tersebut tidak membahayakanku dan tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Maka aku nggak peduli untuk mengampuninya meskipun demikian banyaknya karena itu tidak mengurangi Eh, kekuasaan sedikit pun dan tidak membahayakanmu Maka isi hadis ini adalah motivasi untuk bertobat dan tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini membahas tentang perlu tauhid keutamaan orang yang bertauhid dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun maka hadis ini bisa kita dapatkan juga di matan kita bertauhid, tiba tetap bertauhid, wama tauhid wa dunu dan bahasanya tauhid itu menghapus dosa keutamaan eh, tauhid di diambil dari engkau datang menghadapku menghadap Allah dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Artinya dia adalah seorang yang betul-betul bertauhid. Sehingga tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, baik sulkun akbar ataupun sulkun asrar. Dan apa hikmah kenapa dan e, apa hikmah An-Nawawi menjadikan hadis yang berisi roja berisi hal apa itu sebagai hadis yang terakhir di Arba'in Nawawiyah sebagai hadis penutup karena demikianlah seyogyanya seorang itu menutup hidupnya menutup hidupnya dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana arba'in yang ditutup dengan roja, maka demikianlah bedanya orang menutup hidupnya dengan wajah dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi katakan di hadis sahih, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan yang ditujukan kepada seluruh anak keturunan Adam. Bahasanya mereka jika mereka memohon ampunan dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus asa dengan karunia Allah, maka Allah akan ampuni. Allah akan memberikan maghfirah untuk dosa-dosa mereka. Dan maghfirah itu mengandung dua unsur ditutupinya air dan dosa dan dimaafkan serta tidak dihukum. Karena maghfirah itu diambil dari kata-kata milfar ya, ya, yang itu baju eh, yaitu penutup kepala pasangan baju besi. Jadi gambarannya boleh jadi kalau ada gambaran yang diberikan di eh, ketika ada sebagai film yang menggambarkan keadaan di masa Romawi maka mereka pakai tentaranya kemudian ada tutup kepala itu milfa ya, yang milfar itu fungsinya tentu ada dua Menutupi kepala dan menjaga kepala dari panah Dia tidak menjaga kepala dari pedang Namun dia menjaga kepala dari panah Maka dia menutupi dan menjaga menjaga dari dampak buruk. Oleh ya, karena itu maka maghfirah itu menutupi dosa. Tidak terbuka, tidak dipermalukan, tidak ketahuan dan menjaga diri dari bahaya dosa dan bahaya dosa adalah hukuman maka bebas dari hukuman itu maghfirah Kemudian Allah sampaikan seandainya dosa manusia itu sampai sampai langit apa yang nampak dalam pandangan kita ketika kita berada di bumi dan melihat ke atas semua itu sampai tertutup dosa artinya dosa itu menutupi bumi akan tetapi orangnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya bersih bukan hanya dari syirkun akbar, namun juga dari syirkun aswar. Tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, sesuatu apapun yang benar. jadi dikira enteng. Kalau di atas syirkun aswar, ya Siapa yang kemudian berani dan mengklaim dirinya telah bersih dari segala macam ria dan semua maka dia berjumpa dengan Allah dan ada tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka Allah akan mengampuninya. Maka dalam hadis ini sehingga ada dorongan dan motivasi untuk bertauhid, memurnikan e, ibadah hanya untuk Allah karena ibadah yang murni hanya untuk Allah tanpa noda apapun, e, tanpa syirkun, baik syirkun akbar atau disebut aswar sebesar ya maka itu adalah sebab untuk mendapatkan ampunan dan sebab untuk mendapatkan keselamatan. Ya, eh, kandungan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama di sini menjelaskan betapa luasnya kasih sayang Allah. Maka sebanyak apapun dosa manusia Allah bisa maaf. Meskipun sepuluh bumi. Maka itu menunjukkan betapa besar sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan bahasanya Allah cinta hamba yang mau berdoa, berharap dan memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadis ini menjadi dalil bahasanya iman kepada Allah adalah syarat adanya ampunan untuk dosa. tentu hanya orang yang beriman yang berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa jika seorang bertobat dengan tobatan nasuhah maka Allah akan mengampuni dosanya seberapa pun banyaknya. Diambil dari kata-kata tadi, kemudian engkau mohon ampun kepada aku. Jadi maksud dengan mohon ampun kepada aku kepada Allah itu bukan hanya sekedar ucapan lisan. Namun yang namanya orang yang betul-betul mohon ampun kepada Allah adalah orang yang bertaubat. Orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat. Itulah orang yang mohon ampun. Adapun orang yang uh, mulutnya komitmen istighfar, namun maksiat tetap jalan terus, maka dia bukan orang yang mohon ampun kepada Allah, namun orang yang mengejek Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti sini menunjukkan pertama ikhlas. Bahasa ini adalah sebab tercegahnya segala kejelekan. Dan pangkal kejelekan adalah dosa. Dan orang yang ikhlas, orang yang bertauhid, eh, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang beberapa sebab maghfirah. Yang pertama adalah doa. Mata autani selama kau berdoa kepada aku. Yang kedua roja marjautani dan berharap dan tidak putus asa. Yang ketiga adalah istighfar memohon ampun kepada Allah. Sumpah istighfar tadi Kemudian yang keempat adalah tauhid. Tumal kita ini tusyriku bi syai'a. Ini empat eh, empat sebab yang ada dalam hadis ini yang merupakan sebab diampuninya dosa. menjauhi dalam maksiat agar tidak putus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka berdasarkan hadis ini maka yang diinginkan oleh Islam adalah memperbaiki orang yang salah ya, membina orang yang salah, orang yang bermaksiat agar berubah jadi orang yang baik bukan membinasakannya, <laughs> membinanya dan berubah lebih baik. Oleh karena itu dibukakan, disampaikan dibukakan pintu taubat. Maka demikianlah dakwah yang benar, ajaran yang benar adalah memberikan harapan kepada mengembirakan manusia, memberikan harapan kepada manusia. Bahasanya betapa luas kasih Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berubah kepada yang lebih baik bukan dengan menakut-nakuti manusia dan, menyebabkan manusia putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita demikian dakwah yang benar, ajaran yang benar. Dakwah yang benar adalah yang membuka harapan, menggembirakan, memotivasi orang untuk berubah ke arah yang lebih baik dan memberikan harapan kepada besarnya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya manusia itu tercipta dalam kondisi lemah dan memiliki banyak salah, namun pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Dan secara tidak langsung hadis ini mengajarkan kepada kita untuk punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah menyeru orang-orang yang e, berkelimang dengan maksiat berkelimang dengan keduka, kedukaan menentangnya, kurang ajar dengan aturan-aturannya maka apa yang Allah katakan Allah katakan secara tidak langsung dengan hadis ini mari menuju kasih sayang yang meliputi segala sesuatu. Padahal mereka adalah para pendosa, orang yang durhaka, orang yang kurang ajar, orang yang tidak berterima kasih, orang yang tidak bersyukur. Ya, digunakan nikmat Allah untuk maksiat dan durhaka kepadanya yang seharusnya dipakai untuk taat dan merendah di hadapannya. Namun meskipun demikian Allah tidak tutup pintu taubat pada e, eh, di hadapan mereka. Dan Allah buka lebar-lebar. Maka seorang yang melihat dirinya kemudian membaca hadis ini maka apa yang terjadi harusnya malu harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala Eh, evaluasi diri, lihat keadaan kita, bagaimana keadaan diri kita, amal kita, syukur kita, ibadah kita, dan setelah itu lihatlah dan renungkanlah hadis ini. Betapa kasih kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang kurang ajar tidak kemudian dibinasakan, namun dimotivasi ayo berubah eh, wasa luas Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Berdoalah mohon pada Allah ampunannya. Eh, semula. Berdoa bertobat mohon ampun kepadanya pasti Allah maafkan. Maka bersimpan. Bukan di sini mengajarkan kepada kita untuk punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga di sini mengajarkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah dan Allah menurut sangkaan hambanya. Kemudian kurang lebih isi di antara isi dan tanaman dan pelajaran yang bisa kita petik dan kita gali dari hadis yang ke-42 dari Arba'in Nawawiyah ya dengan dengan ini maka berakhirlah uh, materi dan dan pelajaran uh, pelajaran kita dari Al-Ba'in silahkan jika ada pertanyaan. Nah dengan uh, dua hadis yang terakhir pada dasarnya hadis dhaif tidak boleh jadi kriteria dalam uh, tidak bisa menjadi pedoman dalam amal. Ya, eh, namun uh, satu hadis tidak berarti kemudian muatan dan kontennya dhaif. Kalau kemudian hadis yang ke-41 tadi maknanya sebagai makna yang kita sampaikan bahasanya maknanya adalah keinginan, kecenderungan, minat, pada yang baik-baik maka ya, benar oh, ya sempurna imannya itu adalah dilakukan biasanya orang yang minatnya taat ya, kecenderungannya kebaikan yang dicari adalah proyek-proyek surga, proyek-proyek akhirat tidak punya minat untuk hal-hal yang menjauhkan diri dari dari Allah Subhanahu wa taala, tidak punya respect respeknya taat itulah keinginannya itulah respeknya itulah hatinya ya, maka tidak dilakukan bahasanya dia adalah orang yang sempurna ya. Iman tentu kemudian uh, satu hal yang patut untuk ya untuk ya, satu hal yang juga patut kita perhatikan ya tentu hadis yang sahihnya diperselisihkan tidak semisal dengan hadis yang daifnya disepakati. maka kita bisa eh, ambil manfaatnya ya, ya kita katakan berdasarkan menurut ulama yang menilainya sahih maka mana hadis demikian demikian belajar demikian demikian dan masalah apalagi kontennya juga Eh, eh, kontennya adalah positif dan tidak ada yang bertentangan dengan dalil-dalil yang lain bertabrakan dengan eh, dalil-dalil yang lain. Ada yang lain? Obat yang paling mujarab adalah ingat mati. Obat yang paling mujarab ingat mati. Orang banyak melakukan demikian karena tidak ingat mati. Eh, dan obat yang paling mujarab adalah menyadari bahasanya mati itu tiba-tiba. Dan boleh jadi pada saat seperti itu dia mati. Eh, jika dia kecanduan dengannya, eh, maka boleh jadi saat seperti itu dia mati ya coba dia pikirkan kira-kira rela tidak dia mati dalam keadaan seperti itu tapi seperti itu Allah cabut nyawanya dia gembira, dia senang ataukah dia sedih atau malah dia masuk bodoh nah, eh, manusia memasuki dia mati dalam keadaan eh, nyetel semacam itu oh, dia masuk bodoh nanti kan saya nggak tahu sudah mati nah, eh, pas kemudian tetangga macam-macam pada tahu dulu pas matinya pas nonton begituan apakah kemudian dia masa bodoh nanti kan sudah mati saya tidak tahu nah, biarin apakah kemudian dia jika dia bayangkan itu dia mati Oke itu obat yang paling mujarab Ingat nanti Saya mati datang tidak tiba-tiba Saat seperti ini saya mati Satu yang mungkin kalau itu bukan sekarang, boleh jadi e, nanti, boleh jadi besok. Pas seperti ini saya mati. Suruh hati. E, eh, maka orang akan kemudian takut. Kalau kemudian ingat mati itu betul-betul masuk dalam dirinya. Mohon karena orang yang eh, nyaman-nyaman saja berbuat maksiat itu Sebab pokoknya adalah karena dia tidak ingat mati Dan dia tidak menyadari bahasanya mati itu dirinya dekat ya, Dan dia tidak menyadari mati itu tiba-tiba Dia pikir ya, kalau saya mau mati nanti sakit dulu Nanti saya ada kesempatan untuk berubah Sehingga dia berani seperti itu Kalau dia menyadari bahasanya mati itu datang tiba-tiba Tapi mati itu datang tiba-tiba Sewaktu-waktu tidak harus nunggu saya sakit dulu tidak nunggu saya mati dulu Jadi eh, dan tidak harus sudah tanda sakit dulu itu jadi sehat walafiat tiba-tiba mati hmm. habis nonton begituan tidur dan bablas mati eh, eh, maka dia akan tahan maka ketika seorang uh, habis, uh, habis melakukan maksiat semacam itu kemudian setelah itu dia istirahat tidur maka coba bayangkan kayak kayaknya saya tidur dan saya bebas mati saya tidur dan bebas mati apa ya e, eh, siapa beri kan kalau masih punya rasa takut kendali eh, maka itu bisa jadi eh, jadi peringatan untuk dirinya oh kalau dia masa bodoh dengan itu semua ya sudah ya, tentu sangat sulit dia ada yang lain status manusia penghuni surga dan penghuni neraka satu hari telah ditakdirkan. Sebagaimana dia juga ditakdirkan kaya atau miskin. Ya, namun eh, kita yakin bahasanya kaya dan miskin sudah ditakdirkan, namun itu tidak menghalangi kita untuk bekerja, menghalangi kita untuk mencari ya, jalan rezeki sebaik-baiknya. Dalam keadaan kita yakin rezeki sudah ditakdirkan rezeki sudah terbuka. Tidak hmm? mungkin kita untuk berusaha. Maka jadikan cara yang benar adalah mengimani eh, mengimani status kita sebagai penghuni neraka atau penghuni surga. Sama kita tidak tahu apakah kita nanti jadi orang kaya atau orang miskin. Eh, kita juga tidak tahu apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka takdirnya. Tidak tahu sama. Tiba rezeki dan kaya dan miskin takdir tentang kepastian kita itu orang kaya atau orang miskin kita mengalami kita untuk melakukan yang terbaik dalam masalah harta maka diberikan sikap yang benar maka pengetahuan kita iman kita kalau status kita penghuni surga penghuni neraka itu sudah ditakdirkan semestinya juga tidak menghalangi kita untuk makan yang terbaik untuk akhirat kita untuk untuk akhirat kita nah, ini sama orang yang tidak membutuhkan sikap yang sama dia kontradiktif dalam imannya kontradiktif dalam imannya terhadap takdir sama-sama semuanya ditakdirkan rezeki ditakdirkan kaya dan miskin ditakdirkan penghuni surga penghuni neraka juga sudah ditakdirkan Bagaimana sikap yang benar masalah takdir rezeki? Maka itu sikap yang benar berkenaan dengan masalah mengimani takdir eh, status sebagai pengusul atau terpenuhi. yang lain. kemudian menyenangkan kemudian kita tafsirkan atau ada orang yang memaknai jangan-jangan maknanya demikian demikian yang baik-baik dan masalah sebagai sekedar untuk motivasi kita bergembira ya, ya, ya, misalnya mimpi seperti ya, apa ya, punya rumah oh, artinya maknanya usaha rezekinya lancar ya cuma ini positif positif maka dan mengapa sebagai motivasi sebagai kabar gembira sebagai penyemangat oh, mimpinya punya rumah cucu Jogja wah ini kabar gembira tanah ini meninggal kan mahal mimpinya kok punya rumah di surga rumah rumah di Jogja nanti petas jadi orang Jogja atau tempat istri orang Jogja mana aja positif positif sebagai kabar gembira motivasi tentu masalah itu cuma untuk putra saja tidak ini tiga ini Enggak. Oh iya. ya. Ya, uh, ya ada kuis uh, minta dari panitia. Ya, silakan kemudian uh, eh, tanpa kemudian catatan. Siapa mau jawab silakan ya kalian catatan. Uh, sebutkan mana Rasulullah. Mm-hmm. Makfirah mengandung dua unsur Tadi saya jelaskan Wah ya Ya, nah, apa? Kemudian empat sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hadis yang terakhir.